Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammad wa ala ali Muhammad. Uh, mau tanya ya eh, kiat-kiat uh, agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa aja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar doa dikabul banyak sebab dikabul yang paling utama dan pertama adalah makanan kita adalah makanan yang halal, baju kita adalah baju yang halal, minuman yang halal. Sebab biarpun orang telah memenuhi syarat-syarat dikabulnya doa seperti disebutkan dalam hadis Imam Nawawi menyebutkan dalam arba'innya tentang seorang Ash'ad Akbar ada seorang dengan baju compang-camping menunjukkan kalau dia bukan orang yang lebih limang dunia. Menunjukkan kalau dia adalah ahli ibadah. Ya muddu yadahu menengahdahkan tangan, cara berdoa menengahdahkan tangan. Dan wa'ikulu ya Rabb ya Rabb ilha. Jadi syarat-syarat terpenuhi doa sudah ada pada orang tersebut dengan menampilkan baju yang compang-camping di hadapan Allah tidak ada tanda kesombongan menengadakan tangan tanda mudah dikabul oleh Allah kemudian dia ilham mintanya ya Rabb ya Rabb ya Rabb <coughs> tapi Allah, Rasulullah mengatakan anna yustajabu lidzalik bagaimana akan dikabul doanya orang kayak begitu itu kenapa maka luhu haram masyruhu haram malbasu haram makanannya haram bajunya haram, minumannya haram, biarpun kita pakai sarana prasarana di kabul doa, biarpun di depan multazam sana atau pakai macam-macam sarana di kabul doa, tapi kalau makanan kita haram, minuman kita haram, baju kita haram, mobilnya haram, biaya umroh haram. Mau nangis-nangis di depan Ka'bah, ngapain kamu nangis? Nangisi keharamanmu dulu sebelum kau nangis di sana, kan begitu ini jadi dari dari itu paling utama. Kemudian setelah itu ada sebab dikabul doa. Sebelum berdoa kita dengan sholat dua rakaat seperti sebutkan dalam hadis Nabi SAW sholat dua rakaat, ambil wudhu sholat dua rakaat lalu menengadahkan tangan atau anda panjatkan doa di tengah malam atau waktu dua waktu khotib duduk di antara dua khutbah atau menjelang anda berbuka puasa banyak itu semuanya tapi syarat yang terpenting adalah tadi apa yang pertama adalah kehalalan dari yang kita makan, kita minum dan yang kita kenakan dari pakaian kita. Sebab banyak orang kelihatan yang bisa menangis dalam doa, ternyata makanannya haram. Loh kok dikabul? Itu bukan dikabul, namanya istidraj. Mau dimasukkan ke neraka lebih dalam lagi itu. Jangan Anda bangga kalau dikabul doa Anda, tapi Anda masih makan yang haram. Jangan anda bangga, jangan rasa itu pengkabulan doa anda jika anda adalah orang yang masih makan riba. Karena syarat dikabul doa sudah tidak Anda ambil makanan haram, kemudian Anda dikabul doa, itu bukan pengabulan yang sesungguhnya. Sebetulnya itu adalah istidraj. Akan dijauhkan lagi oleh Allah, na'udzubillah. Maka yang doanya tidak gampang dikabul ini sebetulnya ada satu sisi akan ditabungkan oleh Allah di akhirat nanti. Yang kedua banyak berevaluasi. Kenapa ya kok doa saya belum dikabul ya? Oh mungkin makananku haram, minumanku haram dan seterusnya. Banyak berevaluasi. Sebab banyak orang tertipu seolah-olah doanya dikabul padahal makanannya haram, minumannya haram. Tapi doanya dikabul terus. Doain orang katanya dikabul terus. Namanya istidraj. Naudzubillah. Semoga Allah menjadikan doa kita dikabul yang sesungguhnya.